Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du Ingkang sangat kula hormati niki wonten Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten Habib Cinta Habib Mustafa, sedanten para habaib, para ulama. Wabil khusus Mbah Kawula Ki Haji Idris Abdul Hamid. E, niki langsungan mau nggih walau kalimaten niki. Niki bukti nak kula niku cucu yang baik dikongkon nggih nurut. Ini tolong diapresiasi bahwa ini benar-benar anak yang taat. Aslinya buat nonton guna nih, tiga gelar alim alama, jebule tiga kongkonan ngoten mawon. <laughs> Gayane tok tiang-tiang nu menyebut alim alama tapi nggih kongkonan ngoten mawon. Tapi ini buat nopo-nopo niki kula sangat seneng kepanggil Habib Jintan. Kula beberapa kali ngikuti pengajian beliau di Langitan Majelis Muasola di Senayan e, baru ini ditegur muwajahah sama beliau. Yang saya sampaikan di sini ini paling pokok adalah bahwa sejarah orang-orang yang meninggal ini saya baru kampanye besar-besaran ini terserah yang sedang hidup jadi kalau cucu-cucu Mbah Umar, Mbah Abdul saya ini termasuk zuriahnya Mbah Umar karena itu buyut saya. Buyut saya itu Mbah saya kandung namanya Fatimah punya bapak kalau di ditulis Abdul Khalik tapi lama-lama namanya itu Idris itu bin Umar Umar adalah punya istri namanya Maimunah itu mbaknya Mbah Bedowi terus termasuk cucunya Mbah Bedowi ada yang dapat Habib Mustafa ya Mbah Husair ya mantunya Mbah Husair kira-kira sepuh mana Habib dengan saya pernah Habib sepuh jenengan ya ya oh, balik ya iya iya sudah sudah dengan Habib saja saya sudah takut Habib apa lagi iya iya Habib dan Pak Ale ini gelarnya dua ini punya Mbah keren. uh, begini ya, jadi kalau dalam tradisi Arab, saya berkali-kali uh, mengingatkan sekali, ada istilah kama tasharrofa bi Muhammadin adnanu. Jadi orang itu nggak tahu Adnan itu siapa, tapi barokahnya Rasulullah saw. orang akan nyari-nyari Adnan itu siapa, karena punya cucu, punya zuriyah yang bernama Nabi Muhammad saw. Saya yakin orang Pasuruan kebanyakan nggak tahu Mbah Umar tapi gara-gara Pak Hamid orang nyari-nyari Pak Hamid itu anaknya siapa, mbahnya siapa sampai orang Pasuruan datang ke sini tabarruk dengan mbah-mbahnya Pak Hamid Pasuruan andai kan Pak Hamid itu udah alim di Pasuruan itu ngegeng itu orang nggak akan cari bapaknya <laughs> itu kira-kira gitu jadi kalau ada mbah-mbah nggak -mbah dikholi itu mesti salah putune ngoten mawon itu yang paling penting dan saya dididik oleh mbah saya mbah Fatimah karena mbah Fatimah itu sepupu dengan Pak Hamid dulu di serumah di sini itu kata Mbak Fatimah congke nak pengen ngalim pengen jadi wali kudu hafal dibak berjanji jaya saya itu mulai kecil itu menghafalkan dibak dan berjanji karena itu prasyarat jadi wali <laughs> tapi lama-lama dibak dan berjanji sekarang dibaca sebagian orang ya karena profesi sebagian orang macam-macam tapi itu tetap baik tetap baik saya punya pengalaman ketika mengkaji tafsir karena itu sesuatu yang saya bidangi saya tekuni kenapa Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudiya wala Nasronia. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena secara lahir di antara zuriatnya ada yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan yang jalur ini, jalur Yahuda ini memaklumatkan bahwa mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Nasrani karena sama-sama orang Yerusalem, orang Nazaret juga mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Kalau saja tidak datang seorang Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memaklumatkan diri bahwa Ibrahim adalah hanifam Muslim. Tapi ketika Nabi Muhammad jadi nabi itu ada sedikit problem. Lalu dia anaknya siapa? Karena dia hidup di Mekah. Tentu orang Arab bilangnya dia bukan beliau. Hidup di Mekah itu orang jahiliyah. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah bahwa Muhammad adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Buktinya Ibrahim pernah di Mekah fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Bukti lagi ada sa'i di situ sejarah Siti Hajar nyari air sampai tujuh kali. Setelah itu terlacak bahwa Muhammad jadi nabi itu sah karena min zuriyati Ibrahim. Nah, di sini kearifan berjanji beliau ngendikan wa ba'du fa'akul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu syaibatul hamdi khumitat khisaluhus saniyah karena berjanji ingin memaklumatkan bahwa Nabi Muhammad jadi Nabi itu sah karena babahnya juga seorang Nabi. Maka disebut wa adnanu bila bin inda dzabil min nasabiyah ila zabi Ismail dan wa mun tamah. Jadi dengan demikian status ketauhidan Ibrahim sebagai bapak tauhid karena dimaklumatkan oleh cucunya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam millata abikum Ibrahim. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad, maka rujukan status Ibrahim hanya merujuk yang dari jalur Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Andai kan tidak ada Pak Hamid Pasuruan cucu-cucu yang alim, nanti ngerujuk cucu yang nggak alim. Nah itu belajar iso primbon, iso perdu, kunan. Terus wong mikir iki dukun bayi mesti dukun dengan ngoten lain. Kan ngoten mawon asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih singkat berpadat makna. Untuk mau yang ketiga, tausiah yang ketiga, oleh Fadilatul Syekh Al-Muhtaram Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Jiddan bin Nufel bin Salim Jindan dari Tangerang Banten kepada beliau dipersilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal maskuran. sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bersama-sama kita hadir di dalam hall Al-Allamah eh, Kiai Haji Abdullah Umar yang ke-77 dan masyayikh dari Lasem sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dan Allah Subhanahu wa taala menggembirakan mereka di dalam barzakh mereka berkat majelis kita yang mulia ini dan Allah taala insyaallah memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar almarhum maghfirullah Kiai Abdullah bin Umar amin ya rabbal alamin ketahuilah bahwasanya Al-ilm rahimun baina ahlih. Ilmu itu adalah hubungan seperti hubungan eh, keluarga, kekerabatan di antara para ulama. Walaupun nggak saling kenal atau mungkin nggak pernah berjumpa, akan tetapi yang menghubungkan mereka satu sama lain adalah ilmu tersebut. Sebagaimana para nabi-nabi yang terdahulu, kadar ruslu bani allati Tariquhum wahidatun dzati. begitu juga para rasul yang dikenal Banu Allati yang mana mereka itu walaupun lahir dari rahim yang berbeda-beda akan tetapi sumber mereka adalah satu dan ketahuilah bahwasanya mereka para ulama dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama umatku mereka bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Memiliki fungsi untuk tajdid, memperbaharui, menguatkan daripada ajaran nabi-nabi mereka tersebut. Uh, disebutkan bahwasanya Abul Hasan Asyadzili di dalam ru'yah beliau dalam mimpi beliau sebagaimana diisyaratkan oleh uh, Imamul Haddad di dalam Ainiyah wa Sayyidi Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam Syarah Ainiyah begitu juga disebutkan oleh para ulama tentang mimpinya Abul Hasan Asyadzili beliau bermimpi tatkala di Masjidil Haram uh, beliau tertidur kemudian bermimpi dan mimpi tersebut eh, siapa yang bisa mengingkari mimpi orang lain oh, mimpi silahkan orang mau bermimpi ya haknya dia bermimpi apalagi apalagi mimpinya kaum salihin yang merupakan juzuk, min sita wa arba'in juz'an minan nubuwah yang merupakan bagian daripada 46 bagian kenabian di dalam mimpi Abu Hasan Asyadzili beliau bermimpi seolah-olah beliau ada di Masjidil Aqsa dan di Masjidil Aqsa berkumpul para nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ terjadi dialog antara Nabi Musa, Nabi Isa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya Nabi Musa dan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, uh, innaka gulta fi hadithik, engkau pernah berkata di dalam ucapanmu ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama ummatku bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nah sekarang kita ini adalah rasulnya Nabi Bani Israel, Nabi Musa dan Nabi Isa. Eh, kita punya kaitan. Engkau mengatakan ulama ummatmu bagaikan nabi-nabi Bani Israel. Coba tunjukkan kepada saya. Siapa gerangan ulama tersebut yang engkau bilang seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel? Maka Nabi Muhammad mengatakan betul ada orangnya. Kemudian Nabi mengatakan aina Abu Hamid Al-Ghazali. Di mana Abu Hamid Al-Ghazali? Datang Abu Hamid Al-Ghazali menyalami Rasulullah kemudian berkata ini dia orangnya kata Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Musa bertanya dalam mimpinya Syadzil ini. Eh, Mas ya imam, siapa gerangan namamu wahai imam? Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, ismi ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Itu nama saya. Nabi Musa berkata, wahai imam, saya tanya nama kamu. Kenapa kamu sebut nama kamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama nisbatmu? Saya nggak tanya itu semua, saya cuma nanya nama kamu. Nama kamu Muhammad, jawab Muhammad. Nggak perlu sebut kakekmu siapa, nisbatmu kepada siapa. Uh, eh, hadha minal adab, apakah ini merupakan bagian dari adab? menjawab lebih daripada apa yang ditanyakan maka Sayyidina Ghazali bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah ujibul kalim am ataadab saya jawab uh, ucapannya kalim yakni Sayyidina Musa atau ataadab taslim kepada Nabi Musa bersikap adab Nabi bilang ajibhu jawab maka Sayyidina Ghazali berkata ya kalimullah ya Sayyidina Musa engkau ketika ditanya oleh Allah Ta'ala wama tilka biyaminika ya Musa apa yang engkau pegang dengan tangan kananmu wahai Musa engkau jawab apa hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra ini tongkatku bersandar dengannya gembala kambing dengannya banyak urusan aku lakukan dengan tongkatmu Allah tidak tanya itu Allah tanya apa di tangan kananmu jawab tongkat selesai <laughs> kenapa kamu jawab panjang lebar hmm. wahakadha ya kalim ketika seseorang berbicara dengan yang dia cintai suka berlama-lama di dalam berbicara begitu Nabi Musa bilang naam sah sah kalamak Eh, eh, kalah bukan kalah artinya debat atau diskusi dengan Imam Ghazali dijawab dengan jawaban yang sangat luar biasa oleh Ghazali kemudian Nabi Muhammad bertanya ya Musa afi ummatikuma ya Musa ya Isa afi ummatikuma habrun kahadha apakah ada di kalangan umatmu berdua ulama sekali berimam Ghazali maka menjawab Nabi Musa dan Nabi Isa la ya Rasulullah tidak ada di antara umat kami orang yang memiliki keilmuan sekaliber Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda. Hingga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini beliau disebut bahwasanya e, kalau masyayikhuna dulu guru-guru kita bilang kalau kamu mau membedakan antara ulama dunia dengan ulama akhirat simple cirinya ulama dunia nggak suka dengan kitab-kitabnya Ghazali ulama akhirat mereka senang dengan kitab-kitabnya Imam Abu Hamid al Al Ghazali. Tanya aja Kiai Hamid berapa kali hatam Ihya berulang kali. Begitu Al Habib Abi Bakar berapa kali hatam Ihya, Al Habib Ja'far bin Syekhan berapa kali hatam Ihya. Begitu berulang-ulang Syekh Habib Bakar bin Salim mengulang Ihya lebih dari 40 kali, Al Imam Abdullah Al Idrus lebih dari 40 kali. Begitu. Wa minhum di antara guru-guru kita yang apa namanya hampir-hampir hafal Ihya Ulumuddin Wah di antara mereka lagi yang meninggal dunia lagi mutolaah kitab Ihya, meninggal dunia Ihya berada di pelukannya. Min jumlati Syekhina Al-Habib uh, Sa'ad Al-Habib Muhammad Sa'ad bin Ali Al-Idrus yang meninggal dunia memeluk kitab Ihya Ulumuddin radhiyallahu anhu ardhahu. Kan al-Imam As-Saggaf, al-Imam Abdurrahman As-Saggaf Beliau mengatakan di antara cintanya kepada kitab Ihya Ulumuddin, beliau memotivasi murid-murid dan keturunannya. Beliau bilang man magara ihya ma fi haya. Eh, yang nggak mengkaji kitab Ihya Ulumuddin nggak punya rasa malu, nggak mengenal al haya yang merupakan bagian daripada iman. Wa man magara muhadzab ma'araf gawaid al madhab. Man magara tanbih falaysa binabi. Man magar man maluh wirid fahuwa girid. Eh, man magara al adhkar falaysa bidzakar <laughs> katanya beliau. Eh, barang siapa yang tidak baca kitab Ihya tidak kenal al-haya, nggak kenal malu. Yang nggak membaca muhadzab tidak tahu pondasi-pondasi madhab. Yang tidak membaca mempelajari kitab tanbih, uh, falisa nabi oh, bukan orang yang cerdas, nggak bakal menjadi orang yang cerdas. Karangannya Syirazi. Kemudian juga beliau mengatakan man magaral wirid, yang tidak punya wirid fahuwa girid, kerah. <laughs> Begitu. Harus punya wirid, harus punya adhkar Kemudian sampai disebutkan oleh beliau man magaral azkar falaysa bidzakar. Yang tidak membaca kitab al-azkar karangan Nawawi, maka itu bahasa kita apa? tidak maco, enggak jantan, bukan lelaki. kalau lelaki sejati baca kitab al-azkar. Kan yaqulun ba'iddar al azkar. kalau perlu jual rumah untuk beli kitab al-azkar karangan karangan eh, Yahya bin Syaraf An-Nawawi radhiyallahu anhu arda kecintaan orang dulu kepada ilmu sampai mereka bilang jual rumah beli kitab ah, jual rumah beli beli kitab ini kitab dijual buat beli motor orang sekarang buat beli handphone orang sekarang orang dijual rumah buat membeli kitab radhiyallahu anhum wardahum kalau kita meneliti eh, tadi kita bersama Gus Baha sambil dialog bicara di dalam itu di antara yang kita bicarakan ada kitab namanya Masyarawi karangan Syilli ada dalam kitab Masyarakat Rawi dari Sadab Managib Sadaba Alwi, kalau kita teliti riwayat para wali-wali dan ulama tersebut, hampir di setiap managib wali dan ulama yang disebutkan fulan bin fulan. Dabi Tarim, wa al Qur'an al-azim, gara'a muhadzab wa tanbih wa Ta'adda bi abih. Itu hampir di setiap managib disebutkan awalnya seperti itu kalimatnya Fulan bin Fulan lahirnya di kota Tarim, telah sukses hafal Al-Quran Al-Azim, dia belajar mengkaji peringkat keilmuannya sampai kitab Muhadzab dan Tanbih, wa oh, belajar keadab bi Abi, ngambil sanad keilmuan dan sanad adab ngambil daripada ayahnya. Terus lanjut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita ahli sunnah wal jamaah dimuliakan ya, dengan warisan yang agung, warisan keilmuan dan sanad yang nyambung terus sanadnya yang jelas. Luar biasa. Wasanad min khususiyati hadhil ummah. Sanad keilmuan adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laula sanad laga laman sya bima sya. Kalau bukan keberadaan sanad, orang bakal ngomong seenak perutnya, semaunya. Eh, inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum aman ya'khudhu dinah ilmu ini agama lihat-lihat dari mana kita ambil sumber agama kita dan kalau kita teliti para masyayikhuna musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi abun yatalagga an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi sambung menyambung silsilah keilmuan mereka hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayah mengambil dari ayahnya dari kakeknya dari gurunya terus sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu Kiai Abdullah bin Umar yang mana rumah tangga ini adalah baitul ilm ini rumah tangga ilmu ini adalah rumah tangga tagwa dan Bukan cuma sekedar itu aja, ini adalah rumah tangga kesalehan dan kewalian yang harus dijaga dan dilestarikan. Baitul futuwah wan nubuwah wal huda wal ilm fil madi wa fil mutawaggi. Qaumun idza arkha dhalam suturahu lam tulfihim rahnul wita' wal madja'i bal talgahum umdal maharibi guwaman lillah akrim bisujudi ruk'i yang mana ini rumahnya ilmu, rumah warisan Rasulullah SAW, rumahnya adab, rumahnya akhlak, rumahnya kebersihan hati, rumahnya pengabdian, rumahnya ketaguaan, rumahnya kesolehan, rumahnya Al-Quran yang harus kita jaga. Yang mana para penghuni rumah-rumah tersebut yang kalau datang waktu malam kamu tidak akan mendapati mereka menjadi sandera kasur atau sandera televisi atau sandera game online atau sandera handphone. Ya. Akan tapi kamu dapati mereka bagaikan tiang-tiang mihrab yang berdiri di atas sejadah mereka akrim bis sujud rukai. Demikian mulia orang-orang yang ahli sujud, ahli ruku'. Tarahum ruk'an sujada. Yabtaghuna fadla min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min min athari sujud. Mereka ini dikenal eh, nampak cahaya ruku mereka cahaya sujud mereka sujudnya malam rukuknya malam tapi dibilang tarahum ruka'an sujud kamu lihat mereka rukuk dan sujud padahal kalau malam nggak ketemu orang kapan kita ngelihat mereka lagi rukuk dan sujud artinya cahaya khusyuk yang mereka dapat tatkala rukuk dan sujud itu tangisan air matanya khusyuknya nampak sampai ke siang hari karena Imam Al Hasanul Basri beliau mengatakan adragtu aguan saya berjumpa dengan sekelompok kaum gamu fil lail eh, bi ayah wahid minal Quran. Ketika bangun malam, mereka cuma baca satu ayat dari Al-Quran yang mereka renungi, mereka tadaburkan, mereka tangisi satu ayat tersebut. Paginya kelihatan di wajahnya bekas khusyuknya. Itu saya jumpa dengan generasi sahabat demikian. Hingga sekarang saya jumpa dengan generasi di bawah saya, semalam suntuk baca Quran dari awal sampai akhir paginya nggak bebekas ketemu di pasar tetap nipu, tetap bohong, tetap ngomong kotor, tetap provokasi, tetap ngomong yang lantur. Waliyadzubillah min dzalik, tetap bikin kejahatan. Waliyadzubillah min dzalik. Itu ucapannya Imam Al Hasan Al Basri radhiyallahu anhu warda. Wa kan Al Imam eh, Al Allamah eh, Abdullah bin Husain Fagih Abdullah bin Husain Fagih eh, beliau ahad min abadillah sab'ah dikenal Abadillah Sab'ah itu ada tujuh orang ulama besar sekaligus wali besar namanya sama hidup di kampung yang sama di zaman yang sama namanya sama dan semuanya setiap individu cukup buat satu negeri nah ini bayangin ngumpul semua di satu kota ada semua namanya Abdullah ada Abdullah bin Umar bin Yahya ada Abdullah bin Hasan bin Tahir sahib Majmu' ada lagi Abdullah Basaudan من المشايخ المحبين ada lagi Abdullah bin Husain Balfaqih وكثير Abdullah bin Husain bin Tahir ada Abdullah bin Husain Balfaqih salah seorang ulama besar murid daripada Maula Butaiha Allamah dikenal tentang keilmuannya ada Abdullah bin Husain Balfaqih ini yang dikenal wa balfaqih alladhi fil fiqh kal adra'i wa fit tasawwuf wal adab muttasi'i ada Balfaqih yang ini Abdullah bin Hasan Balfaqih yang di dalam ilmu fikih menyamai al-Imam Azra'i. Adapun dalam ilmu tasawuf dan ilmu adab lebih luas lagi keilmuan beliau. Beliau mengatakan dahulu wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutubah sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi ta'aba min rasulillahi wa al abi akhyari wal khutaba itu diantara syair beliau saya kehilangan katanya saya kehilangan manusia-manusia pilihan siapa mereka orang-orang pilihan yang seumur hidupnya nggak pernah terpisah dari zikir, nggak pernah terpisah dari kitab. Nggak pernah terpisah dari zikir, nggak pernah terpisah dari kitab. Ya, kerjaannya itulah ilmu, ilmu. Ya dijumpai di atas mihrab, di atas sejadah, di mihrab, lagi zikir, lagi sholat, lagi sujud, lagi ruku, lagi buka kitab, lagi ngaji, lagi dakwah, lagi ngajar, lagi belajar. Ada loh, Ada ulama, syukurnya begitu. Kerjaannya mereka seperti itu ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka ulailatihi kalau malam kerjaannya nangis sajadu khalwatihi sujud dalam tangisannya dalam khalwatnya min khawfi malikihi karena takut kepada Allah taala yasta'dzibut ta'aba sesuatu yang kelihatannya susah penat capek buat mereka manis kebanyakan banyak di antara mereka dari keturunan ali Rasulillah wa min muhibbihim wa muwalihim dan para pecinta dan peneladan mereka baik itu dari al abi fadl al akhyar al khutaba dan para ulama para masyayikh menjumlati Kiai Hamid Kiai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in yang mana individu-individu tersebut adalah man idza ru'u dzikrullah yang kalau kita lihat wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa zaman sekarang orang yang kalau kita lihat kita ingat kepada Allah taala galil, nadir, sedikit sekali. Dan siapa gerangan di zaman sekarang orang-orang yang kerjaannya ilmu, kitab, zikir, enggak tahu dunia luar. Min jumlati uh, hatta beberapa masyayikhuna, guru-guru kita enggak tahu nilai uang. <laughs> Mata uang nilai uang dia nggak tahu, nggak bisa membedakan. Beberapa di antara mereka nggak tahu nomor telepon rumahnya sendiri. Nggak tahu nomor telepon rumahnya sendiri. Masya Allah. masyhul birabbi sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka para ulama-ulama tersebut uh, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya kawin baru menikah ketika menikah paman beliau sekaligus gurunya Abdullah bin Husain bin Tahir usil <laughs> ini ulama besar Abdullah bin Husain bin Tahir adalah guru daripada Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya Mufti Betawi zaman dulu guru dari Habib Ali Kuitang oh, ulama besar ada Abdullah bin Hussein eh, sahibul majmu' itu beliau ketika ponakannya menikah maka begitu diantar masuk sampai depan kamar pengantin Sebegitu mau tutup pintu dilemparkan kitab. Abdullah Syuf ini ada kitab. Masukin aja taruh di di kasur begitu, ditinggal. Begitu pagi harinya ditanya namanya orang pengantin, "Bagaimana?" Eh, semalam udah selesai. Selesai apaan? kata si istrinya. Itu suami saya begitu masuk kamar lihat ada kitab, dia buka kitab. Nah, dia pikir ya mau baca selembar asyik baca lembaran kedua lembaran ketiga sampai subuh istrinya ditinggal ditelantari ini penganten. Buat mereka itu bahkan kitab lebih lezat daripada malam penganten. Hada wala'uhum bil ilim. Mereka terobsesi, tergila-gila dengan ilmu sampai memang ada yang lebih lezat daripada ilmu tersebut. Radhiyallahu anhum wa ardahum wa Inilah kecintaan mereka. karena al-Habib eh, Muhsin bin Alwi As-Saggaf salah seorang ulama besar itu beliau mengultimatum setiap keluarga, setiap orang yang memiliki leluhur salaf dan bernisbat kepada orang-orang mulia dalam keilmuannya, dalam ketagwaannya, dalam kewaliannya, eh, beliau mengultimatum keluarga orang-orang mulia. Beliau bilang kepada mereka, eh, manfaatahul kitab fala yafutuhul mihrab wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab barang siapa yang gagal kitab tahu gagal kitab gagal menjadi orang yang ahli di dalam keilmuan kalau kamu gagal kitab jangan menjadi orang yang gagal mihrab ahli dalam ibadat memakmurkan mihrab tapi kalau barang siapa yang gagal mihrab juga kitab gagal mihrab gagal jangan jadi gagal adab tapi kalau udah tiga-tiganya gak, kitab gagal kitab gagal mihrab gagal adab nah, terus apa jadinya apa jadinya barusan kita mampir di Rembang kita jumpa dengan uh, Kiai Mustafa Busri Gus Mus di antara pembicaraan kita itu beliau mengutip ucapan Kiai Hamid waladus soleh soleh anaknya orang soleh ya harus jadi orang soleh juga anaknya ulama harus jadi ulama juga harus ikutin mereka jalannya mereka kemudian kita ucapkan ada sebuah ungkapan yang diucapkan eh, kita eh, biadi gitada biadi eh, biabihi ada adiyun fil karam faman abahu fama zalam eh, Adi bin Hatim dalam kedermawanan ngikut siapa? Ngikut ayahnya. Orang kalau diniru ayahnya, eh, fama zalam. Eh, nggak bakalan keliru, nggak bakalan salah, nggak bakalan zalim. Nah sekarang kalau nyimpang dari jalan ayahnya bagaimana? Atau zalim. Atau zalim. Kalau dia menyimpang dari jalan ayahnya, atau zalim. Menyimpang dari jalan ayah dan leluhurnya. Uh, eh, Syekhna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, ta'rifun. Itu beliau Al-Habib Salim Syadri bilang keturunan orang soleh punya tiga alternatif. Alternatif pertama menjadi sabig, membalap lebih baik dari kakeknya. Lebih baik dari ayahnya, lebih baik dari kakeknya, lebih baik dari salafnya. Membalap mereka. Siapa di antara para salaf kita yang membalap leluhurnya? Minhum al-faqih al-mugaddam yang membalap leluhurnya. Di antaranya adalah Imam Abdullah al-Haddad yang membalap para leluhurnya Abdullah bin Husain bin Tahir. Begitu. Banyak yang membalap para salafnya, lebih baik daripada salafnya di antara mereka. Menjadi rujukan. Wa imma lahig tidak bisa sabik, nggak bisa membalap mereka, paling tidak ngikut di belakangnya mereka, bermakmum kepada mereka. Itu alternatif kedua saya ngikut jalannya mereka. Seperti ucapannya Sayyidina Yusuf, "Wattaba'tu millata abai ya, Ibrahim ya, wa Ishaq wa Ya'qub." Saya mengikut kepada jalan leluhurku, Ibrahim, Ishak, wa Ya'qub. Dan dari kalimat ini, dari ucapannya Sayyidina Sayyidina Yusuf yang dikutip oleh Allah Ta'ala disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran kalimat ini sebelum dia bilang abai Ibrahim Ishak Yakub sebelum dia ngomong begini dia dahulukan kalimat wattaba'tu saya ngikut sebelum berbangga ngikut kalau nggak ngikut apa yang mau dibanggakan apa yang mau dibanggakan makanya Sayyidina Yusuf bilang wattaba'tu saya ngikut millata abai jalan leluhurku Ibrahim هو إسحاق ويعقوب Yakub الحداد Al-Haddad شاعر dalam مموجي beliau memuji tentang Ahlul Bait wah أهل بيت المصطفى طهورهم أمان العري فالذكر شبه بالعنجم الزهري مثل ما قد جاء في سنني وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا فهم القوم الذين هدوا بفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا مع القرآن في قراني لنا خير الأنام أبو وألي مرتضى حسبوا إلى سبطا ننتسب نسبا ما فيهم من دخني pujian luar biasa terus di akhir di akhir kasidah dia bilang thumma la taghtar wa bin nasabi la wa la tagna bikana abi tabi' fil hadi khairan nabi Ahmad al hadi ila sunani jangan pernah gurur tertipu dengan nasab saya laisal fata man galabi oh, jagoan bukan yang bilang bapakku kakekku lah kamu jadi apa eh, Al Habib Salim Syatri bilang tiga alternatif sabig lahig eh, ngikut di jalannya mereka wa imma ya, mahig apa itu mahig mengikis habis dari jalannya mereka menyimpang dari jalannya mereka ada satu orang dia bermimpi kakeknya bermimpi ayahnya kakeknya yang wali yang ulama dia dalam mimpinya bilang ya jad ya abi ya jadi Ni'mal ab, ni'mal jad anta. Sebaik-baiknya ayah adalah engkau, sebaik-baiknya kakek adalah kamu. Si kakek ini dalam mimpi itu anak bilang, "Naam, wa bi'sal walad anta." Ah, iya, sebaik-baiknya kakek saya, iya betul. Tapi seburuk-buruknya keturunan ya kamu. Enggak ngikut. Menyimpang dari jalannya saya, enggak ngikuti saya. Waliyadzubillah min dzalik. Ada satu orang salaman dengan Imamul Haddad Al-Mujaddid sahib Ratib eh, ditanya man hadha siapa kamu bilang anak fulan ibn fulan saya fulan anaknya fulan ulama dan wali cucunya fulan cicitnya fulan terus disebutin <laughs> nasabnya dia eh, Imamul Haddad eh, berkata kepada orang tersebut ya eh, hey, waladi kun mithal abik au jaddik au salafik wa illa fa anta jubbah wa imamah surah wa wala syai' fi mabsurah wahai anakku jadilah kamu seperti bapakmu seperti kakekmu seperti salafmu kalau tidak ya kamu cuma jubah imamah kostum tapi dalamnya kosong kosong begitu ya kayak ondol ondel di pakaian besar dalamnya kosong dalamnya kosong hakadha ikuti jalan mereka Al Habib Ali bin Muhammad Al Habib sahibul Maulid bilang حير بعقلي وفي مثله تحير العقول ميل الفروع الزكية عن طريق الأصول sungguh saya bingung ya, kalau ada orang mau bingung ya bingunglah dalam hal ini ini kagak yang dibingungin ini naik ini turun Hah? begitu yang dibingungin begitu harga naik harga turun yang dibingungin urusan duniawi e, tahu gak bahwasanya ad-dunya hadza tabak lil akhirah kebocoran yang terjadi dalam perkara duniawi itu sesuai dengan kadar kebocoran yang terjadi dalam perkara akhirat kita. Kalau akhirat kita nggak bocor, nggak bakalan bocor dunia kita. Tapi ketika terjadi kebocoran akhirat, terjadi juga kebocoran di dalam perkara dunia kita. Entah itu dalam perkara ekonomi, perkara keamanan, perkara politik, perkara kemasyarakatan, dan lain sebagainya kebocoran yang terjadi dalam perkara dunia sesuai dengan kadar kebocoran yang terjadi dalam perkara din begitu ada yagul Al-Habib Ali saya sumpek, saya stres, saya bingung dan orang kalau ada mau sumpek ya dalam perkara ini kenapa? yang saya sumpek, yang saya bingungkan mailul furu'uz zakiyah mailul furu'uz zakiyah antarigil usul ketika keturunan suci keturunan orang-orang mulia keluar dari jalan leluhurnya itu yang membuat saya gundah, itu yang membuat saya gelisah. Man la salak fi tariq ahli Yang tidak menempuh jalan leluhurnya, dia bakal bingung ini ucapan ini bukan hanya ditujukan oh ini untuk habaib ahli bait lah buat semua orang yang punya nisbat kepada orang-orang mulia jangan menyimpang dari jalan leluhur kita kalau leluhur kita orang gagal ya udah cari pilihan yang lain kalau kakek moyang kita istilahnya ini apa namanya orang gagal atau telur busuk, eh, wow dari semua telur yang ini bagus yang ini busuk, ya jangan dipakai. Tapi kalau mereka bagus, produk unggul, produk mulia, ikut teladani daripada jalannya mereka tersebut. Dibilang man la salak fi tariq ahli tahiyyamudha. Kalau enggak menempuh jalan leluhurnya dia bakal menjadi bingung dan bakalan tersesat. Fayafuru an nabi siru halal ittiba wahai para keturunan nabi pecinta mereka jalan ngikut eh, ittiba peneladanan nggak repot harus bikin yang baru nggak nggak usah ruwet tapi lanjutkan teruskan sudah eh, eh, dalam apa jauharah apa fa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf segala kebaikan terpadukan di dalam meneladani para salaf keburukan di dalam itu mustahsanat uh, oh, ibtidak berbuat hal-hal yang menyimpang dari jalan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain ketika keluar dari jalan keburukan terjadi di situ sebab mereka para al awaliin para pendahulu kita para salaf kita mereka Allah Ta'ala istimewakan mereka dengan kecerdasan yang lebih, dengan keilmuan yang lebih, dengan kebersihan hati yang lebih, dengan pandangan basirah yang lebih. Ikuti jalannya mereka, teladani jalannya mereka. Siru alal ittiba, tempuh di jalan peneladanan. Khalil gadam, bil gadam, wahdharul ibtidah. Eh, langkah kaki kita letakkan sesuai langkah kaki mereka. Jangan bergeser. Gadaman ala gadamin bijidin auzai Syekhana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf itu beliau cerita yang cerita ke kita hadal Habib Ali Jufri ha? Habib Ali Jufri cerita begitu dia bilang Syekh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bilang sekali lagi ngikut jalan bersama ayahnya ayah beliau Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Segaf Ahmad bin Abdurrahman Allamah begitu yang dikatakan oleh para wali-wali di zamannya wallah ma fil akwan misal Ahmad bin Abdurrahman Enggak eh, ada ulama yang sekali berahmad bin Abdurrahman di zaman itu ada lima Ahmad bin Abdurrahman Segaf sahabat amali itu dia lagi jalan di belakangnya putra beliau Habib Abdul ghadir bin Ahmad tahu-tahu dia stop nengok ke belakang lihat anaknya ada Habib Abdul ghadir bin Ahmad bilang Syekh ya Abdul ghadir naam ya Abah jangan nanti satu waktu entah saya masih hidup atau udah meninggal saya nengok ke belakang, eh, kamu nggak ada di belakang saya. Jangan datang waktu saya nengok ke belakang, kamu nggak ada di belakang saya. Begitu, ya eh, ngikutnya di belakang yang sana belakang, tal belakang kita. Jangan ikut yang lain. Tahalin dana. Begitu. Wah kata itu pelajaran yang sangat mendalam dari mereka. Rasulullah anhum ajma'in. Karena itu ayo dalam keilmuan, mana ilmunya mereka? Mana akhlaknya mereka? Kalau kita mau bicara tentang keilmuan, rumah keilmuan di sini. Mau bicara tentang kewalian di sini. Mau bicara tentang kesolehan, keibadatan, ketaguan di sini, manfaat kepada masyarakat di sini manfaatnya. Luar biasa. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kiai Hamid oh, di Jember kemarin waktu itu kita hadir hallnya Kiai Hamid sebelum ke sini Eh, kita hadir hallnya putranya Kiai Abdullah Umar hallnya Kiai Hamid wah ini hari Alhamdulillah kita hadir hallnya Kiai Abdullah Umar Masya Allah Alhamdulillah ada Kiai Hamid itu beliau oh, dikenal tentang kesolehannya, ketagwaannya bukan cuma sekedar keilmuannya saja tetapi tawadu'nya yang sangat luar biasa kesolehannya istigamahnya istigamahnya sampai dari managib yang sampai kepada kita yang kita dengar daripada murid-murid beliau nggak luput sholat jamaah nggak luput sholat jamaah sangat luar biasa hadil karamah saya seminggu yang lalu hadir haul al habib Abdullah bin Muhsin al Attas di situ baraja ada buat managib beliau di antara managib yang ringkes itu al habib Abdullah bin Muhsin kan yakrah al iltifat ila karamat au ila zuhuril karamat nggak suka memuncul-munculkan karamat tapi tapi karamat yang terbesar indoh di mata beliau karamat yang terbesar adalah istigamah itu yang terbesar hingga di antara karamatnya beliau adalah sampai akhir hayatnya nggak pernah luput sholat jamaah bilang saya ingat wah ini kemarin kita baca Kiai Hamid juga begitu juga radhiyallahu anhu wah Kiai Hamid dapat ini dari mana didikan mana didikan ayahnya Kiai Abdullah bin Umar ini dapat dari mana? Dari ayah ya beliau. Dari leluhur beliau terus nyambung sampai ke atas para syuyukh beliau sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahakadha. Nah ini yang perlu kita petik istigamahnya mereka, ketaguaannya mereka. Wa Hamid dikenal bahkan di kalangan para habaib seseorang yang penuh adab, penuh ta'zim, penuh cinta bahkan kepada ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun anak kecil ta'zim yang luar biasa itu dulu tadi saya sebut abadillahi sab'ah tujuh ulama besar yang namanya Abdullah namanya sama hidup di zaman yang sama di Hadramaut sana ulama besar di antaranya Abdullah bin Ahmad Basaudan Hadal Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan dikenal tentang cintanya kepada Ahlul Bait luar biasa waktu dia pergi haji di Mekah, Mekah ini penuh dengan para wali-wali. Ada satu wali yang majelisnya selalu dikunjungi orang kalau ketika jamaah haji datang. Dia bikin majelis. Dan beliau ini pecinta ahlil bait, sahibul majelis. Dan di antara ta'zimnya kepada ahlil bait dan kewaliannya beliau, pokoknya kalau dia lagi majelis, kalau ada ahli ahlil bait masuk langsung dia berdiri. Oh, ada ahlil bait langsung dia berdiri Nggak ada orang yang bilang. Begitu. Tahu dari mana ini Ahlul Bait? Tercium dari aromanya. Dibukakan hijabnya. Wa Syekh Abdullah Basaudan bukan Ahlul Bait. Masuk datang ke majelis orang tersebut, maka wali ini yang punya majelis berdiri. Tahu-tahu dia bingung, dia duduk lagi. Terus berdiri lagi, terus duduk lagi. Wah Syekh Abdullah tetap jalan, ini berdiri duduk bingung. Bilang ya Syekh, kenapa kamu berdiri dan duduk? bilang saya bingung, galau. Ini wanginya wangi ahlil bait, tapi bukan ahlil bait, tapi aromanya aroma ahlil bait. Tercium aroma ahlil bait dari dalam hatinya. Dari dalam jiwanya. Min mahabbatih wa walaih radhiyallahu anhum wa arba'ahum. Wa hakadha. Masya Allah. Lahum syaraf bidzalik. Nah karenanya ayo. Eh, sirah yang mulia ini, akhlak yang mulia ini, ini adalah turatsuna Ini warisannya kita perlu kita bukukan, perlu kita lestarikan ilmunya mereka, maniknya mereka, riwayatnya mereka. Mungkin dari masyayikh lasem sini kalau mau dibukukan ada banyak sekali. Eh, mungkin sejilid, dua jilid nggak bakal selesai ini. Ayo Gus Baha, tugasnya siapa ini? <laughs> Masya Allah. Bismillah. Selagi saksi matanya masih banyak. Masih banyak yang bisa digali. Alhamdulillah. Oh, banyak di antara para masyayikh, para kiai-kiai yang hadir di sini. Masing-masing dari kita ini punya nasab kepada orang-orang mulia, kepada wali-wali besar. Jaga, jangan sampai nanti keturunan kita, anak kita, cucu kita nggak tahu kakeknya seperti apa, leluhurnya seperti apa. D catat data, cari tahu, kumpulkan dan ajarkan tarigah ini kepada anak, cucu dan murid-murid kita untuk mereka meneladani sirah dan akhlak dan ilmu yang mulia yang agung ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makmurkan insyaallah dan Allah taala senantiasa memberikan keberkahan ya untuk Al-Fakhriyah ini. Tadi saya bilang saya punya tempat di sana namanya Al-Fakhriyah. Nah, ini dari Al-Fakhriyah ke Al-Fakhriyah sekarang. Masya Allah dari Al-Fakhriyah ke Al-Fakhriyah dari sini pulang lagi kita ke Al-Fakhriyah jadi selalu nggak pernah tinggal Al-Fakhriyah walaupun baru pertama kali kita ke Al-Fakhriyah sini Alhamdulillah senang bisa berjumpa dengan para habaib, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Mustafa, Al-Habib Hasan dan para masyaikh, para ulama di tengah-tengah kita. Jazakumullah khair, nikmat yang besar dari Allah taala. Satu nikmat nih kita ngumpul nggak ada dengki. Kita ngumpul nggak ada benci. nggak ada permusuhan. Masya Allah. Terus lagian apa yang menipu kita hingga orang mau saling membenci, saling mendengki, saling bermusuh? Dunia, harta, tahta, jabatan tahta seribu tahun nggak sebanding hingga kita menumbalkan kebersihan hati kita apalagi cuma buat tiga tahun empat tahun lima tahun dunia seisinya nggak sebanding hingga kita mengorbankan kebersihan hati kita modal utama Kiai Abdullah bin Umar ada galbun salim hati yang bersih modal utama Kiai Hamid hati yang bersih modal utama para masyayikh, para ulama, Kiai Bayudawi, Kiai Siddiq, Kiai Ahmad Siddiq, para masyayikh, eh, modal utama mereka kebersihan hati mereka ketaguan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallah biqal bin salim hatta ilm ma yanfa' kalau hatinya tidak salim uh, magalah uh, para masyayikhna dahulu mengatakan bahwasanya gutrah minal hawa tukhammiju bihar minal ilm setetes hawa nafsu dapat merusak lautan ilmu. Jadi busuk gara-gara setetes hawa nafsu. Utruk hadil hawa kullu. Kita berpegang dengan apa yang diinginkan. La yu'minu ahadukum hatta hatta yakun hawa taba' lima ji'tu bih. Enggak beriman hingga yang dia mau ikut kepada apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yanfa'na bi ulama'ina insyaallah, yanfa'na bi syuyukhina insyaallah ilmu senantiasa hidup dan Allah Ta'ala senantiasa menghidupkan keilmuan di tempat ini dan di antara keluarga kita dihidupkan ketakwaan, dihidupkan hidayat dihidupkan eh, istigamah di tengah-tengah mereka dan pengabdian yang murni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala eh, waj'alil ilm fina wadhaka wan najabah Allah taala jadikan ilmu insyaallah senantiasa hidup di antara keluarga kita amin ya rabbal alamin Allahumma aslihna وأصلح أولادنا وأصلح أهلينا ولا تحرمنا بركة عالم ولا بركة ولي ولا بركة عارف ولا بركة صالح ولا بركة سالك ولا بركة واصل أدخلنا في بركتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم أمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ارفع درجات كيهج عبد الله بن عمر وذويه أجمعين وارفع درجات آبائنا ومهاتنا مشايخنا معلمينا وارزقنا كمال الأدب معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين سالك بجاه الجدود والي يقيم الحدود فينا ويكفي الحسود يدفع الظالمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لنا آمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك عملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناك من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاك لمن بذنبه رهين اغفر لكل الذنوب استر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذين واختم بأحسن ختام واختم بأحسن ختام واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا fi darikal firdaus athyaba maudhi'i mudah-mudahan Allah taala kumpulkan kita dengan para salaf kita dengan para leluhur kita di surganya Allah Subhanahu wa taala terakhir Al Imam Al Hasan bin Ali bin Abi Talib itu meninggalnya diracun itu dalam sakaratul maut dia bilang ke adiknya Al Husain Syekh ya Husain inilah alam man sammani saya tahu siapa yang ngeracunin saya wa innahu min wa innahu minni fi hil udah saya halalkan saya maafkan terus Al Imam Hasan beliau menangis lang kenapa menangis eh, Abu Ali bin Abi Talib jadduk Rasulullah kakekmu Rasulullah ayahmu Ali bin Abi Talib ibumu Fatimah Zahra begitu dan kau berapa banyak bisyara yang kamu dapat dari kakekmu dari ayahmu dari ibumu Beliau bilang, "Na'am, mereka orang-orang mulia, tapi saya menangis akhaf an uslakabi ghair maslakihim." Saya takut di akhirat dibawa ke tempat nggak bareng bersama mereka. Salaf saya orang mulia, tapi saya takut di akhirat nggak ngumpul bersama mereka. Jadilah hal ini selalu menghantui pikiran kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka di dunia dan di akhirat di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syadiyan wa la mahruma sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.